Ada sebuah pertanyaan barangkali berandai-andai, tapi ini perlu dijawab. Apa? Bagaimana? Dan apa yang Anda lakukan jika suatu ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Anda? Berandai-andai saja kadang susah menjawab. Ayo kalau datang beneran ngomong apa? Hah? Tiba-tiba Nabi Muhammad datang ke rumah Anda. Assalamualaikum apa yang bisa anda lakukan? Pertama kali yang anda lakukan apa? Ah, ada yang berkata, wah akan saya undang tetangga-tetangga agar bisa bertemu Nabi Muhammad. Mungkin ada yang berkata, aku akan minta doa kepada macam-macam. Ah, ini jika Nabi Muhammad datang ke rumah kita. Akan tapi berandai-andai ini sudah salah. Semestinya yang harus ada di hati kita adalah Nabi Muhammad harus senantiasa ada di rumah kita. Bukan berandai-andai jika Nabi Muhammad datang di rumah kita. Jadi kalau sudah kita senantiasa merasa Nabi Muhammad datang di rumah kita, ada di rumah kita, maka itu, itulah rumah tangga idaman, rumah tangga yang jadi impian dan itu yang akan bisa bersanding nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. melihat suami suaminya akhlaknya Rasulullah istrinya pun demikian anak-anaknya juga begitu Allah dan tidak melihat kita di tembok-tembok kecuali mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kalaupun kita harus membuka melihat beberapa tumpukan CD di televisi semuanya mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baju anak-anak kita di saat kita bongkar di lemari, Masya Allah baju yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi majalah yang menumpuk tak taunya semua majalah yang mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar-benar begitu loh makna idola itu. Idola itu begitu, mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pertanyaan yang harus dihadirkan. Akan tapi kenapa itu semua tidak banyak terjadi di rumah tangga kita? Hampir, kalaupun ada, alhamdulillah. Akan tapi kenapa itu banyak rumah tangga yang tidak semacam itu? Pertanyaannya adalah kita memang tidak pernah mencari Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad tidak pernah kita ketemukan di rumah kita. Sehingga di saat kita merayakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lupa apa yang kita cari. Yang kita cari hanya suksesnya sebuah acara. Alhamdulillah ribuan orang datang dan selesai. Alhamdulillah, ah, bukan Nabi Muhammad yang dicari. Ini problem. Kalau kita datang ke satu tempat tidak tahu apa yang kita cari, maka jadilah kita orang bingung. Ibu yang pergi ke pasar membawa duit banyak, tapi tidak tahu mau mau beli apa. Sampai di pasar ngapain? Beng, beng bengong. Tengok sana, tengok sini, mau beli apa. Karena ibu tidak tahu apa yang akan dibeli. Tapi kalau sudah jelas aku mau beli sayur, datang akan mengambil sayur. Begitu juga kalau ada orang berdatang ke perayaan Maulid Nabi, saya ingin mencari Nabi Muhammad. Aku ingin mencari cinta Nabi Muhammad. Ini yang harus dihadirkan. Sehingga tidak penting besarnya yang datang dan kecilnya sedikit yang datang itu bukan itu. Akan tapi aku ingin menggembirakan Rasulullah. Kehadiranku di tempat ini aku akan pulang membawa hati yang penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dihayati kehadirannya di tempat itu. Ini yang harus kita hadirkan. Dan sungguh kita sudah banyak merayakan Maulid Nabi, menghadiri perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di dalam hal ini kita terlepas dari orang yang mengingkari Maulid Nabi karena sudah paten harga mati orang yang mengingkari Maulid Nabi adalah orang yang lagi sakit yang harus didoakan semoga cepat sembuh. Karena untuk sambung hati dengan Nabi Muhammad kok dilarang. Ini adalah permasalahan ini. Kita terlepas dari hamba-hamba yang semacam itu, tanda kerinduan kita kepada Allah adalah kita doakan mereka semoga mereka sadar dan kembali bergabung dengan yang lainnya bisa merayakan Maulid Nabi menyambung hati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.